keesaan Allah di dalam memberi rezeki. Rezeki adalah semua yang merupakan kebutuhan makhluk agar hidup bisa berputar. Apa saja ya? Cahaya yang kita bisa tangkap dengan mata kita sebuah rezeki, suara yang tangkap oleh kuping kita sebuah rezeki, air yang kita minum, makanan-makanan, asopan-asopan yang kita terpenuhi semua adalah rezeki. Jadi rezeki itu bukan cuma duit saja, tapi semua kebutuhan sehingga roda kehidupan bisa berputar. Keesaan Allah, Allah Esa, tidak ada yang lain yang memberi rezeki tidak ada seekor hewan pun yang melata di permukaan bumi ini atau berenang di dalam air atau yang tersembunyi di semak-semak melainkan Allah lah yang telah menciptakan rezeki atau makanannya dan yang memberikan petunjuk untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan, memakan dan menggunakannya. Mulai dari seekor semut yang merupakan hewan paling kecil hingga manusia merupakan makhluk paling sempurna dan yang paling maju semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk keberadaannya, pembentukannya dan untuk makanan serta rezekinya secara umum. Allah lah Subhanahu wa taala semata penciptanya yang membentuknya, memberinya makanan dan rezeki. Berikut ini beberapa ayat yang menegaskan kenyataan tersebut dan menetapkannya secara jelas. Surah Abasa ayat 24 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba ثم syaqaqna الأرض arda syaqqa فيها ambatna fiha habba wa 'inaban وحدائق qatba وفاكهة zaytunan maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya makanan mentah atau makanan yang sudah jadi Perhatikan makanan-makanan tersebut. Dari mana idenya, dari mana kita bisa rasa, dari mana tahu nama-namanya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan awal kisahnya dari air hujan yang turun. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Belah maksudnya bisa menerima air hujan tersebut, menyerapnya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Dari mana semua itu? Dari mana kita tahu namanya? Dari mana kita bisa tahu rasanya? Dari mana kita tahu ini yang dibutuhkan oleh tubuh? Semua itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Firmannya juga dalam surah Toha ayat 53 sampai 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min fa akhraja bihi azwajan min nabatin syatta kulu war'au an'amakum. Al-ayah. Dan dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang beragam beraneka ragam. Makan dan gembalakanlah binatang-binatang ternak kalian. Allah aja bicara akal kita. Realita di lapangan seperti itu. Dia yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain dia dan tidak ada Rob selain dia juga berfirman di dalam surah Hijr Al-Hijr ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa fa'anzala minas samaa'i ma'an fa'asqainakumuhu wa ma antum wa ma antum lahu bikhazinin dan kami turunkan hujan dari langit tidak pernah ada yang mengaku itu kecuali Allah Subhanahu wa taala lalu kami beri minum kalian dengan air itu kalau ada orang bilang saya nggak minum air hujan langsung, baik air hujan lah yang membuat sungai, laut, mata air yang kita minum darinya. Gitu ya. Dan sekali-kali bukanlah kamu yang telah menyimpannya. Allah sudah mengatur itu. Yang membuat banjir manusia kena menutup jalur-jalur air hujan. Kalau enggak maka akan aman. Allah sudah siapkan uh, lautan dan sungai itu lima kali lipat lebih besar daripada daratan di muka bumi untuk menampung air-air hujan. Dia juga telah berfirman yang tidak ada pemberi rezeki selain dia. Dalam surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada seekor binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya dan dia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya. Allah tahu semut pun di mana di mana sarangnya yang memandu mereka membuat sarang, yang memandu mereka tahu mana asupan makanan dan seterusnya. Apabila sudah terbukti tanda tan, tanpa ada yang dapat menyanggahnya bahwasanya tidak ada yang memberi rezeki selain Allah maka hal itu menjadi bukti atas rububiyahnya terhadap segala sesuatu.